one hour insyaAllah we break time breakfast إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل wa may yudlilhu fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'du Alhamdulillah pada kesempatan hari ini hari Senin 17 Februari 2020 bertepatan dengan 23 Jumadal Asani 1441 Hijriah di mana Allah memberikan kepada kita kenikmatan beribadah, melaksanakan salat berjamaah dan juga diteruskan dengan ibadah yang lain yakni ibadah menuntut ilmu yang diwajibkan oleh Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Anas Ibnu Malik. Talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi seluruh kaum muslimin. Maka alhamdulillah Allah memberikan kemudahan kepada kita beruntun dari ibadah kepada ibadah yang lain. Maka ketahuilah ya ibadah Allah itu adalah kenikmatan dari Allah. Maka janganlah kita berbangga-bangga dengan ibadah yang dimudahkan oleh Allah kepada kita dan mengatakan itu dari ijtihad kita dan itu dari kesehatan badan kita dan itu dari bla bla bla never ever. Tetapi camkan bahwa itu adalah taufik dari Allah di mana Allah ingin memudahkan kepada kita waktu-waktu kita untuk beribadah. Maka oleh sebab itu Bani Adam hanya bisa berencana dan Allah yang menentukan. Wa ma tasyauna illa an Allah rabbul alamin di dalam surat Al-Insan. Maka tidaklah perencanaan dan rancangan manusia dari apa yang mereka inginkan kecuali dari taufik Allah Rabbul Alamin. Maka oleh sebab itu kita diperintah oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk selalu meminta doa kepada Allah agar Allah memudahkan kita untuk terus menerus dalam ketaatan kepadanya. Seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dari sahabat Muadz ibn Jabal, di mana Nabi berkata kepada Mu'ad, "Ya Mu'ad, ini u'allimuka kalimat, aku akan mengajari kamu dari perkara-perkara kalimat yang penting. Maka katakanlah pada setiap fikulidu buri minas salat, setiap di ujung-ujung selesai dari sholatmu, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Ya Allah, Allahumma a'inni, bantulah aku ala dzikrika dalam berzikir kepadamu wa syukrika dan syukur kepadamu wa husni ibadatik dan beribadah dengan baik kepadamu. Maka poin dari hadis ini kita meminta pertolongan Allah agar kita bertakwa kepadanya. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa apa yang kita inginkan dalam berbuat kebaikan itu adalah dari taufik Allah kepada kita. Sehingga saudara-saudara kita yang datang tadi malam dari Johor berombongan bisa sampai kepada majelis taklim ini itu karena Allah Jalla wa ala. Allah mudahkan di mana kalian mempunyai waktu yang luang dan juga kalian mempunyai sedikit dari dana sehingga bisa datang ke sini dan semangat dan Allah berikan taufik perjalanan antum sehingga bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban seperti salat berjamaah bersama dan menuntut ilmu. Maka alhamdulillah kita wajib bersyukur kepada Allah atas nikmah yang Allah berikan kepada kita agar kita mengingat ayat di dalam surat Ibrahim Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Maka Allah telah mengumandangkan la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur kepadaku dengan mensyukuri ibadah kita yang ada ini, dengan mudah kita menuntut ilmu dan dengan mudah kita melaksanakan salat berjamaah, kita syukuri la in syakartum la azidannakum. Maka Allah akan mempermudah dari amalan-amalan over and over again dengan tambahan amalan-amalan yang lain lagi. Allah mudahkan. Namun wala in kafartum inna adzabil syadid. Namun jika kalian kufur nikmat dari waktu yang ada tidak disyukuri setiap diajak belajar dikatakan no time, the time is money. Bahwa waktu itu tidak ada untuk belajar, waktu itu hanya untuk make a, make a business, make money membuat uang untuk berniaga, berjualan dan sebagainya, maka alhamdulillah Allah memberikan taufik kepada kita, kita mempunyai bisnis dan tender tetapi kita bisa melaksanakan kewajibannya, maka harus kita syukuri. Pada kesempatan pagi ini, insya Allah kita akan mengambil just one hour dan di sini kita masuk kepada sesi yang keempat dan sesi yang keempat kita masuk kepada syair yang ketiga. Maka telah selesai dari dua syair. Di syair yang ketiga ini berkata Syekhul Islam rahimahullah, "Hubbus sahabati kullihim li madhabun." wa mawaddatul qurba biha atawassalu hubbus sahabati kullihim li madhabun wa mawaddatul qurba biha atawassalu maka di dalam syair yang ketiga ini sebelum kita menerjemahkan agar terjemahan kita baik dan benar, maka lebih baik kita masuk kepada al iqrab Maka kita Iqrab syair yang ketiga ini hubus sahabati. Hubbu di sini marfu kenapa? Karena hubbu di sini adalah mubtada sehingga dia marfu dari awal jumlah. Wa alamatu rafihi dengan dhammah. Wa hubbu di sini mudhaf dan ashabah majrur hubus sahabati. Kenapa ashabati majrur? Karena dia mudhafun ilaih. hubus sahabati kullihim. Maka kullihim di sini mudhaf wa domir dari hak mudhafun ilaih. Ini di sebagian nuskah hubbus sahabati kullihim. Maka kullihim di sini adalah mudhaf ilaih dari as-sahabat. Dan di beberapa nuskah dengan marfu hubbus sahabati kulluhum. Maka bagaimana ada yang marfu? Maka tidak apa-apa. Di dalam ilmu i'rab semuanya ada jalan. Ada jalan untuk mengirabnya. Kullu turuq ya'udu ila Roma. Banyak jalan menuju kepada Roma. Maka yang marfu kulluhu i'rabnya adalah taukid untuk hubbu. Sehingga hubbu sahabati dia marfu karena mubtada, maka akhirnya kulluhum adalah taukid untuk mubtada yang marfu tadi maka dia dalam keadaan marfu li madhabun maka li madhabun lam harfu jar dan ya domir mutakallim mabni ala sukun fi mahalli jar dari ismun majrur madhabun di sini adalah marfu dikarenakan dia mubtada muakhor Dan li mazhabun fi mahali rafa menjadi khobar dari hubbus sahabat. Adapun wa mawaddatul kurba wau huna wau atifah maka mawaddatu sama marfu dikarenakan maktuf kepada hubbu sehingga mawaddatul kurba sama dengan hubbus sahabati i'rabnya. Karena dia mengikuti biha jar majrur salu fi'lun mudhari' yang marfu dikarenakan litajarrudihi anin nasib wal jazim kosong dari penasab dan penjazim wal fa'il wal fa'il domir mustatir takdiruhu ana salu. Ini i'rabnya maka kita terjemahkan sekarang dengan baik dan benar insyaallah. Hubus sahabati kullihim atau hubus sahabati kulluhum kecintaan kepada para sahabat kulluhum bagi yang marfu dia taukid semuanya maknanya kecintaan kita kepada seluruh para sahabat tidak dibagi-bagi sahabat yang misalnya al-muhajirin ataupun sahabat yang al-ansor saja tidak tetapi al-muhajirin wal ansor semuanya. Li madhabun. Maka dia adalah madhabku. Maka dari alinea yang pertama disebutkan tentang mabhas asani fil akidah minan nazim ba'da zikril muqaddimah ataupun ba'da zikril al-mabhas al awal maka ucapan hubus sahabati kulih limadhabun kita masuk kepada kaidah yang kedua dari manhaj ahli sunnah. Di kaidah yang kedua ini dari akidah ahli sunnah adalah wajibnya kita mencintai seluruh para sahabat. Maka kalimat seluruh ini yang menjadi poin. Karena apa? Karena kelompok ahli bid'ah mereka mencintai sebagian sahabat dan membenci dan melaknat dan mengkafirkan selain dari sahabat yang lain seperti nanti akan kita jelaskan. Maka dari alinea yang pertama ini, hubus sahabati kullihim limadhabun, kita ambil faidah dari kaidah ahli sunnah wal jamaah karena syair dari Syekhul Islam dibuat ini jawaban untuk merupakan jawaban dari pertanyaan yang berbicara tentang manhaj. Di mana di alinea ataupun syair yang pertama disebutkan ya sa'ili an madhabi wa aqidati ruziqal huda man lil hidayati yas'alu disebutkan di syair yang pertama wahai orang yang bertanya kepadaku ya sa'ili an madhabi wa aqidati tentang madhabku dan akidahku ruziqal huda man lil hidayati yas'alu maka semoga diberikan hidayah bagi mereka orang yang menanyakan tentang akidah yang benar. Maka telah kita bahas di pelajaran yang lalu bahwa syair ini dibuat oleh Syekhul Islam atas jawaban yang menanyakan tentang apa manhaj kamu wahai Syekhul Islam. Maka intinya 16 syair di sini semuanya berisikan tentang akidah ahli sunnah wal jamaah yang diyakini oleh Syekhul Islam dan oleh A'imah ahli sunnah sebelum dari Syekhul Islam. Maka kita ambil ditulis sekarang bahwa syair ini adalah mabhas yang kedua dari manhaj ahli sunnah wal jamaah. Tentang apa? Kecintaan kepada seluruh para sahabat. Ini permasalahan yang kedua. Prinsip ahli sunnah wal jamaah. Lalu mana yang pertama di pelajaran sesi ketiga kemarin? Di mana kami telah menjelaskan ucapan Asyik Isma kalama muhaqqiqin fi qawlihi La yansani anhu Wala yatabaddalu Yang maknanya Setelah dipanggil oleh Syekh Mana yang bertanya Maka ini jawabannya Kemudian dia katakan kepada yang bertanya Isma kalama muhaqqiqin fi qawlihi Maka sekarang dengarkan jawaban ucapan muhakkikin orang-orang yang muhakkik dan telah kita jelaskan siapa muhakkikin di sini mereka adalah para at-taifah al-mansurah fi qawlihi la yanthani anhu wala yatabaddalu maka agar kalian mendengarkan hanya ucapan jawaban dari kelompok ahli sunnah dan tidak mendengarkan dari ucapan kelompok ahlul bid'ah Kenapa? Karena ucapan-ucapan kelompok ahli bid'ah adalah ucapan-ucapan yang sesat. Maka ucapan asyik di sini isma kalama muhakkikin fi qawlihi la yansani anhu wa la dinafikan untuk tidak berpaling dan juga tidak menoleh ke ucapan kelompok ahlul bid'ah maka di sini menjadi pendalilan bahwa apa-apa yang bukan dari ucapan ahli sunnah adalah batil. Sehingga Allah berfirman di dalam ayat Al-Quran, "Famada ba'dal haqqi illa dhalal." Famada ba'dal haqqi illa dhalal. Maka tidak ada setelah kita mengetahui kebenaran, kemudian kita berpaling kecuali berpaling kepada kesalahan dan kesesatan. Maka di pelajaran yang lalu ucapan isma kalama muhaqqiqin fi qawlihi la yanthani anhu wa la yatabaddalu ini kaidah yang pertama. Apa itu kaidah yang pertama? Bahwa ahlu sunnah tidak boleh untuk duduk dengan kelompok ahlul bid'ah. Harus mendengarkan ucapan-ucapan ulama ahlu sunnah saja. Dan tidak ada basa-basi untuk duduk dengan kelompok ahlul bid'ah dan membaca kitab-kitab ahlul bid'ah dan mendengar audio-audio ahlul bid'ah dan melihat dari video-video dakwah ahlul bid'ah. Dan ini adalah ucapan as dan telah kita jelaskan ayat Al-Qur'an dan juga hadis tentang larangan kita memilih teman dari orang-orang yang ahlul bid'ah ataupun ahlul ahwa seperti hadis yang telah kita lewati dari Abi Hurairah al-Maru' ala dini khalilih falyangdur ahadukum man yukhalil maka agama seseorang itu tergantung kepada the old friend, the best friend yang dia miliki. Jika the old friend seorang ikhwanil muslimin, seorang khawarij, maka dia akan berteman dengan orang khawarij ini akan buruk di dunia dan di hari akhirat. Maka bisa jadi dia akan terciduk oleh kelompok anti teroris seperti di Indonesia Densus 88 dan yang lainnya. Karena banyak duduk dengan orang-orang yang dari kelompok ISIS ataupun kelompok Al-Khawarij ataupun duduk dengan kelompok Syiah Ar-Rafidah, maka suatu hari dia akan melaksanakan upacara-upacara Asyura dan yang lainnya dan bahkan akan melaknat Abu Bakar dan Umar karena Rasulullah SAW bersabda, Almaru ala dini khalilih falyangdur ahadukum man yukhalil. Bahwa agama seseorang tergantung dari the old friend, teman kentalnya, teman duduknya, maka selektiflah selection dalam mencari teman. Maka ini adalah kaidah yang pertama. Isma kalama muhaqqiqin fi qawlihi la yanfani anhu wa la yatabaddalu hanya mendengar ahlu sunnah, ucapan-ucapan ahli sunnah, dan tidak duduk, dan tidak mendengar, dan tidak melihat kutub-kutub dari kelompok ahlul bidah. Ini dohir dari mabhat yang pertama. Dan mabhat kita yang kedua, dari matan yang kita sebutkan, hubus sahabati kullihim lima madhabun maka ini mabhat yang kedua tentang akidah Asyikhil Islam Ibnu Taimiyah apa itu? Wujub mahabbati sahabah jami'an alal muslimin umuman. Mencintai seluruh para sahabat tidak dikecualikan. Maka akidah ini telah disepakati oleh kelompok ahli sunnah dari semenjak dulu bahkan dari zaman as-salaf dan juga dari zaman para ulama al-muhaqqiqin selain dari Syekhul Islam. Maka Imam At-Tahawi di dalam akidahnya, akidah At-Tahawiyah pun menyebutkan tentang kaidah ini. Di mana Imam At-Tahawi di dalam akidahnya mengatakan, "Wa nuhibbu ashabi wa nuhibbu ashabar Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa la nufarritu fi hubbi ahadin minhum wa la natabarra min ahadin minhum wa nabghadu min wa nabghadu man yabghaduhum." wala nadkuruhum illa bi khair wa hubbuhum din wa iman wa ihsan wa bughduhum kufrun wa nifaq wa tugyan dikatakan oleh Imam At-Tahawi bagi yang sudah belajar akidah At-Tahawiyah disebutkan bahwa manhaj kita kata Imam At-Tahawi mencintai seluruh para sahabat dan tidak meninggalkan kepada mereka satupun dari para sahabat kecuali kami mencintainya. Maknanya untuk semua sahabat. Dan kami tidak berlepas diri dari beberapa sahabat. Mencintai sebagian sahabat dan membenci sebagian sahabat. Itu tidak ada bagi kelompok ahlu sunnah. Kenapa? Karena kecintaan kepada para sahabat adalah dari agama, dari keimanan, dan dari ihsan. Dan kebencian kita kepada para sahabat meskipun satu dari mereka adalah dari kekufuran dan kenifakan dan tugian. Ini ucapan Imam At-Tahawi. Dan begitu pun Imam Ibnu Qudamah di kitabnya Al-Luma ah, di kitabnya Al-Lum'atul I'tiqad menyatakan kaidah sama seperti kaidah yang disebutkan oleh Imam At-Tahawi dan Syekhul Islam. Wa minas sunnah tuwali ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa mahabbatihim wa dzikri mahasinihim wa tarahum alaihim wastighfar lahum wal kaf an dzikri musawaihim wa masyajara bainahum berkata Imam Ibnu Qudamah bahwa dari sunnah mencintai seluruh para sahabat Nabi dan mencintai mereka dan menyebutkan mereka dengan kebaikan dan tarahum menyebutkan rahimahullah ataupun radhiyallahu anhu dan memintakan ampun kepada mereka Allahumma dan juga kita diam dari perkara-perkara yang terjadi khilaf di antara mereka tidak pantas kita menyebarkannya dan menyebarkan kesalahan mereka dan begitu pun Abu Abdullah Ibnu Battah di dalam kitabnya Syarah Al-Ibanah ala usul Sunnah wa Diyanah menyebutkan tentang akidah al Sunnah sama seperti akidah-akidah yang disebutkan oleh para ulama yang kami sebutkan tadi. Disebutkan wa yuhib jami'a ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala maratibihim wa manazilihim awalan fa awalan min ahli badrin wal hudaybiyah wa bai'ati ridwan wa ahadul fuqaha ahlul fadail asy-syarifah wal manazil al-manifah alladziina sabaqat lahum as-sawabik rahimahumullah ajma'in. Maka dikatakan oleh Imam Ibn Battah bahwa kita mencintai mereka semua para sahabat. Namun meskipun itu mereka ada tingkatan-tingkatan kita mencintainya. Ada tingkatan dari Ahlul Badr dan Ahlul Hudaybiyah dan Bayatul Ridwan dan mereka para fukoha dari para sahabat dan sebagainya. Maka Inilah dari manhaj ahli sunnah kami nukilkan dari para ulama-ulama al muhakikin di dalam kutub-kutub mereka. Maka Imam Ibn Taimiyah bukanlah berkesendirian dalam menyebutkan man manhaj ini dan madhab ini. Bahwa mencintai sahabat harus semuanya. Maka kita masuk kepada lafad hubbus sahabati kulluhu wa fi kullihin maka kecintaan kita kepada para sahabat semuanya kulluhum atau kullihim. Maka kalimat kullu barakallahu fikum memberikan makna umum dan ini yang dijadikan koror di dalam kitab usul fikih bahwa kalimat kullu memberikan makna general, memberikan makna umum. Dan misalnya banyak di dalam ayat Al-Qur'an. Di antaranya Allah berfirman Allahu khaliqu kulli syai. Maknanya Allah menciptakan segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Jalla wa ala akan mengetahui dan mengaturnya dari segala yang dia ciptakan. Dan juga Allah berfirman, Kullu man alaiha fan Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Bahwa di saat terjadi the doomsday, the end of the world, al-waqi'ah, al-haqah, al-qiyamah, maka semuanya akan hancur. Kullu man 'alaiha fan. Maka siapapun dan apapun yang bernyawa yang hidup di atas muka bumi pada saat terjadi the doomsday, kullu man 'alaiha fan maka lafad kullu maknanya semuanya yang di atas bumi akan hancur. Dikecualikan siapa? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram kecuali wajah Allah yang maha agung dan mulia. Maka ini contoh-contoh dari kullu bimakna bersifat umum. Dan Allah berfirman juga kullu nafsin dha'iqatul maut. Maknanya semua yang bernyawa pasti akan menemui ajalnya. Pasti akan dicabut nyawanya. Dan juga lafaz kulu juga cari ayat yang lain lagi. Ada yang punya? Ah, ada lagi kullu hizbin bima ladaihim farihun. Seluruh yang namanya hizbiyah maka mereka tetap akan berbangga-bangga dengan apa yang ada pada mereka. Meskipun mereka dalam keadaan sesat, meskipun ada hujah-hujah yang ada di seberang sana, maka mereka akan tetap bangga dan cinta dengan kelompok-kelompok mereka. Maka lafaz kulu di sini pun bersifat umum, kulu hizbin bimaladaihim farihun. Setiap kelompok akan berbangga-bangga dengan kelompok yang ada padanya. Maka ini contoh kulu bersifat umum. Maka kembali kepada syair. Hubbu sahabati kullihim diriwayat kulluhum Maknanya kecintaan kita kepada para sahabat kulluhum dari i'rabnya marfu menandakan taukid. Makna taukid adalah penegasan semuanya. Maka kalimat semuanya di sini this the point from the akidah ahli sunnah wal jamaah. Apa poinnya? Kullihim. Kenapa? Karena dengan kalimat kullihim maknanya semuanya tanpa dikecualikan keluarlah kelompok ahlul bidah dari manhaj ahli sunnah, dari akidah mereka, karena lafadz kullihim. Kenapa? Karena di sana ada kelompok-kelompok yang mencintai sebagian para sahabat dan gulu kecintaannya dan mereka membenci sahabat yang lain bahkan gulu dalam kebencian sampai mengkafirkan dan membunuh. Maka yang keluar dari ucapan kulluhum akidah ahli sunnah mencintai para sahabat semuanya all of them keluar dari itu firqah-firqah yang sesat. Siapa yang kita inginkan yang pertama? Misalnya ar Maka kelompok ar mereka yang pada dasarnya dibuat oleh kelompok Yahud As-Sabaiyah dari Abdullah bin Sabah yang pura-pura masuk Islam datang di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib dari Yaman dan dia adalah dari Yahudi Yaman datang ke Madinah untuk menghancurkan Islam dari dalam. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Majmu' Fatawanya menjelaskan bahwa orang Yahud from the all the time mereka itu menghancurkan agama-agama yang hak sampai this time. Mereka memerangi kita. Di zaman dahulu, kata Syekhul Islam, di zaman An-Nasoro, datang Nabi Isa yang hak, membawa tauhid. Dan sebelumnya, dari ajaran Musa alaihi salam yang mengajarkan kepada tauhid, maka dirusak oleh pendeta-pendeta Yahud dengan membuat ayat-ayat baru sesuai mereka. Yang akhirnya mengatakan Uzair anak Allah. Yang tadinya tauhid Musa mengajarkan, mereka menyembah Allah straight to ibadah he is the one and only hanya kepada Allah beribadah maka mereka mengatakan Uzair nabi mereka setelah Musa anak Allah kemudian sukseslah mereka dalam mengajarkan kesirikan di zaman Musa maknanya setelah Musa dan begitu pun setelah itu datang Nabi Isa membawa kalimat tauhid hanya menyembah kepada Allah dirusak oleh mereka dengan diutusnya in English Saint Paul yang mungkin bahasa Malaysianya pendeta Paulus Santo Paulus maka di sini Santo Paulus membuat di dalam kitab Injil yang baru menjadi perjanjian lama perjanjian baru menjadi kitab Mormon, kitab apa-apa, cabangnya dari kitab Injil yang dibawa oleh Nabi Isa yang sudah punah, maka akhirnya mengajak kepada penyembahan Trinitas. Asal itu salah three in one, beribadah kepada Allah dan sekaligus kepada anaknya dan Rohul Kudus. Maka mereka di saat berdoa to the Father, and the Son and the soul of the Spirit. Tiga. Jadi sekali ibadah, kalau kita kan puasa nih. Kita ingin berpuasa niatnya untuk Allah. Naam aula? Naam au? Naam. Lakin mereka kalau ber, beribadah, baik sholat mereka, puasa, maka dibagi tiga. To the Father and His Son and the soul of the Spirit. yakni mereka tafsirkan soul of the spirit adalah malaikat Jibril. Maka dibagi ibadah mereka kepada sang bapa dan sang anak dan diberikan pula kepada Rohul Kudus. Jadi ibadah three in one. Satu ibadah dibagikan ke mereka. Alhamdulillah. Kaum muslimin ibadah straight to Allah. He is the one and only. Diberikan hanya kepada Allah, dialah satu-satunya yang berhak, yang menciptakan kita dan sebagainya. Mereka tidak. Kepada Allah Bapa, and His Son, anaknya, dan in the soul of the Spirit, yakni malaikat Jibril. Maka, sukseslah mereka dalam menghancurkan agama-agama samawi ini. Sehingga, disebutkan di dalam surat Taubah, وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ibnullah Wa nasara al-masih ibnullah. Sukses. Bahwa di dalam surat taubah disebutkan suksesnya orang Yahud menghancurkan agama samawi yang terdahulu sebelum Islam di Quran disebutkan mereka menjadikan Uzair anak Allah, orang Yahud. Dan orang Nasara menjadikan Al-Masih Isa ibnu Maryam anak Allah juga. Namun di Islam mereka mengutus Abdullah bin Sabah menghafal Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Namun Allah hancurkan makar mereka dan Allah menjaga agama ini sesuai dengan ayat Allah di dalam surat Al-Hijr, "Inna nahnu nazzalna zikro wa inna lahu lahafidun. Maka kami yang menurunkan agama ini agama Islam dan kami pasti akan menjaganya. Maka Abdullah bin Sabah gagal dalam menghancurkan agama Islam akhirnya dia dijadikan pada zaman itu memproklamirkan bahwa Ali radhiyallahu anhu adalah Allah. Akhirnya this unbelievable, tidak masuk akal. Akhirnya Ali radhiyallahu anhu sendiri dilaporkan yustatab, maka disuruh minta bertobat Sampai dia mengadab mereka dengan dibakar. Maka para sahabat pun ada yang khilaf kepada Ali karena tidak boleh membakar. Sesuai hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, la yu'adzibun nas ila rabbun nas. Uh, la yu'adzibu nar ila rabbin nar. Tidak boleh membakar seorang makhluk kepada makhluk yang lain karena yang berhak untuk membakar adalah Allah yang mempunyai api. Namun Ali radhiyallahu anhu memandang bahwa mereka itu sudah keterlaluan sampai mempunyai sifat rubiah saya ini. Maka adabnya yang perih dan pedih dibakar. Akhirnya terjadi fitnah. Di antara mereka ada yang memang bangga dengan dibakarnya itu. Kenapa? Hafal hadis ini. Mereka mengatakan, aku tidak syak lagi bahwa Ali itu adalah Allah. Loh, kenapa? Karena dia akan membakarku. Dan di hadis disebutkan, la yu'adzib binar illa rabbunar. Tidak ada yang mengadab makhluknya dengan api, membakar binatang dengan api, manusia dengan api, kecuali Rob pemilik api dan Ali adalah Rob. Karena dia mengadab kami dengan api. Maka semua yang tidak sesuai dengan dari sunnah akan membuat fitnah seperti itu. Dan ini sudah dinasehatkan oleh para sahabat yang lain. Semuanya radhiyallahu anhum, Ali radhiyallahu anhu dan para sahabat radhiyallahu anhu, maka mereka tidak maksum dan kita tidak membahas detail permasalahan itu namun bagaimana keyakinan kelompok ahlul bidah di saat mereka diadab di api neraka pun bangga dan berkata seperti itu alhasil tidak sukses dakwah Yahudi dari Abdullah bin Sabah maka akhirnya mereka menjadi kelompok asabaiyah kelompok asabaiyah yang pertama hancur luluh lantak maka mereka ditangkap dan dibunuh Bahkan Abdullah bin Sabah pun mati terbunuh. Kemudian setiap ada celah fitnah akan dijadikan pada saat itu oleh kelompok ahlul bid'ah. Akhirnya mereka hancurlah dari asabaiyah, dari rofidoh. Datanglah rofidoh gaya baru dengan gulu mencintai Ali meskipun tidak mengatakan Ali itu Rob. Namun kecintaan kita kepada Ali lebih dari para sahabat yang lain. Ini dia yang menjadi poin sekarang. Maka yang pertama keluar dari kelompok ahli sunnah adalah kelompok al-khawarij. Di mana mereka gulu kepada sebagian sahabat dan tafrid maknanya sangat berkekurangan kepada para sahabat yang lain. Kelompok yang pertama Ar-Rafidah. Gulu kepada siapa? Ali radhiyallahu anhu dan istrinya Fatimah dan juga anak-anak keturunannya Al-Hasan wal Husain dan imam-imam dari keturunan Al-Hasan dan Husain yang sampai 12 seperti Al-Baqir, Al-Jawad, Al-Askari dan Al-Mahdi Muntadhar dan tadi Al-Hasan wal Husain wa Ali wa Fatimah pokoknya ada 12 imam. Maka mereka membuat fitnah baru. Fitnahnya apa? Mencintai sebagian sahabat bahkan dengan hulu. Perlu dicatat apa hulunya di sini? bahkan mereka menjadikan masuk kepada derajat sifat arububiyah dari imam-imam mereka. Ini kesalahan mereka, mencintai sebagian dan membenci sebagian yang lain. Bahkan gulunya mereka sampai mencapai tingkat arububiyah, mengetahui ilmu ghaib. Dan juga mereka itu yanfa wa yadur, Roh-roh mereka itu ber, berterbangan di langit dan memberikan rizki kepada kelompok Syiah dan bisa memberikan madorot bagi mereka orang-orang yang anti Syiah. Maka telah datang di dalam kitab mereka Miratul Anwar kami nukilkan yang dinukilkan di kitab al Hadi dari Miratul Anwar kitab yang menjadi rujukan mereka Disebutkan anna li'aimatil haqq fi fi'li mayusauna 'alal ard. Anal imam huwa rabbul ard kulliha. Bahwa sungguhnya imam-imam yang tadi 12 dan semuanya sudah meninggal. Al-Mahdi Muntador yang bagi mereka ditunggu-tunggu sudah masuk gua dan hilang dan sudah beratus tahun dari sekarang. Belum keluar-keluar juga. Semuanya sudah tiada. Namun kata mereka sungguhnya imam-imam itu mereka adalah mampu untuk mengurusi perkara-perkara yang ada di dunia ini. Wa anal imam huwa rabbul ard kulliha. Bahkan imam yang 12 adalah rabbul ard. Dia adalah pemilik dari muka bumi ini semuanya. Memberikan rizki, mengatur eh, rizki, mengatur eh, tanaman menjadi subur, dan tanah menjadi makmur, dan sebagainya. Maka keyakinan mereka di saat berdoa dan mereka jika jatuh, orang-orang Rafidah jika jatuh, kalau kita bagaimana jatuh tersandung, apa yang kita katakan? Ya Allah atau astagfirullah. Kalau mereka ya Hussein Lagi jalan jatuh, ya Hussein Kif ada ya Hussein Karena mereka meyakini Husain itu mempunyai sifat rububiyah. Dia tidak mati seperti manusia biasa tapi berputar-putar ruhnya dan mendengar. Kalau kita meminta akan didengar. Ini sudah kufur. Jadi cintanya mereka kepada para sahabat sebagian itu pun gulu. Tidak sesuai dengan para sahabat yang haknya manusia. Dan di sisi yang lain, dengan gulunya kepada kelompok Ahlul Bait yang 12, maka mereka berkekurangan dengan mencinta eh, dengan membenci dari kelompok para sahabat yang lain. Maka kami nukilkan dari kutub-kutub mereka biar mereka menghukumi. Jangan dikira pelajaran ini kita mencela kelompok Syiah, si Said ini dari mana? Mengklaim kita. Kita katakan cross check to your books. Silahkan rujuk kepada buku-buku kalian, Miratul Anwar dan juga Kasful Gummah wa Al-Bihar, Ay Biharul Anwar. Maka kami hanya menukilkan saja. Maka disebutkan tentang pengkafiran dan pelaknatan mereka kepada para sahabat yang lain yang selain dari imam-imam mereka yang kami sebutkan tadi dari ahlul bait maka disebutkan di dalam kutub-kutub mereka dari periwayatan Abi Ja'far mereka meriwayatkan dari Abi Ja'far Al-Baqir yang mana Abu Ja'far Al-Baqir dia dari ulama ahli sunnah namun mereka memalsukannya dan memukulkannya dari isi hati mereka sehingga seakan-akan membenci ahli sunnah padahal bukan dari kelompok si Syiah Rafidhah maka dikatakan oleh Abu Ja'far al muhajirun wal ansor zahabu illa salasah bahwa kelompok al muhajirin dan al ansor telah kafir telah murtad kecuali tiga orang dan ditaklik oleh guru mereka yang besar Al-Ghifari di dalam kitab Al-Kafi dan bisa dilihat di, di kitab Biharul Anwar ini rujukan bagi mereka untuk merujuk kalau mereka mendengar ceramah ini asara alaihim asalatah bi asabi yaddah yadihi wal bihi Salman wa Abu Dar wal Miqdad ibn al-Aswad jadi seluruh para sahabat selain dari Ali, Fatimah, dan Al-Hasan, dan Hussein, dan imam-imam yang lain, semuanya telah murtad. Kecuali tiga orang. Salman Al-Farisi dari mereka. Dari Faris. Dari orang-orang Iran sekarang, dari Faris, dari Persia. Dan juga Abu Dar Al-Ghifari dan Al-Mikdad Ibn Aswad, mereka bertiga tidak kafir. Tapi yang lainnya, Abu Bakar, Umar, Muawiyah, Bahkan yang perempuannya Aisyah, Hafsah dan yang lainnya semuanya telah keluar dari Islam. Dan Al-Kulaini juga meriwayatkan dari Abi Ja'far. Dan Al-Kulaini dari imam mereka yang maskur di dalam kitabnya Al-Bihar dan tafsir Al-Ayyashi terdapat ucapan ini Dikatakan meriwayatkan dari Abi Ja'far kana nas ahla riddah ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam ila salat. Faman salatah Al-Miqdad Ibnu Al-Aswad wa Abu Dar Al-Ghifari wa Salman Al-Farisi. Lebih jelas lagi di sini bahwa seluruh para sahabat telah murtad kembali kepada kekufuran mereka kecuali tiga orang Al-Miqdad Ibnu Aswad, Abu Dar dan juga Salman Al-Farisi. Dan dinukilkan juga dari Abi Ja'far As-Sadiq. Abu Ja'far As-Sadiq adalah ahli sunnah. Namun mereka menjadikan lisannya seakan-akan memusuhi sunnah. Inna syaikhain faraqa dunya walam yatuba. Walam yadkura ma sana'a bi amiril mu'minin alaihi salam. ma la'natullah wal malaikah wa nas ajmain. Ucapan yang sangar ini bisa dilihat di kitab Al-Kafi mujalad yang ke-8 halaman 246. Ini dalil mereka, bukan dari ucapan kering kita. Dikatakan dari Abu Ja'far As-Sadiq, Ahlu Sunnah diadukan di sini. Dikatakan bahwa sesungguhnya Abu Bakar dan Umar, dua syekh ini meninggal dan belum bertobat dari dosanya. Apa dosanya? Di saat mereka mengkudeta khilafah Ali. Jadi mereka menyangka bahwa Nabi Muhammad meninggal ada surat wasiat ini yang selalu didengung-dengungkan. Surat wasiat yang disimpan di bawah bantal ataupun di bawah kasur berbunyi bahwa Ali adalah khalifah yang pertama. Kemudian kenapa sejarah menyebutkan Abu Bakar Kemudian setelah itu Umar 10 tahun, Abu Bakar 2 tahun, Umar 10 tahun, 12 tahun tidak dikembalikan kepada Ali malah dipilih juga Utsman setelah itu maka mereka mengatakan wasiat yang sebenarnya adalah kepada Ali khalifah yang pertama namun dua syekh ini mengadakan kudeta kudeta militer <laughs> mereka merampok kekuasaan yang harusnya diberikan kepada Ali ini dari ucapan busuk mereka dari zaman terdahulu until now Sampai rekrutan baru orang-orang Syiah dibuat kebencian kepada ahli sunnah dan kepada para sahabat dengan ucapan ini. Jika kita insaf, justice for all, kita insaf, dikabari misalnya dengan kabar itu, kita katakan oke okay lah, permasalahan ini sejarah, history, sudah lewat 1400 tahun yang lalu misalnya. Sudah lewat. Kenapa harus dibongkar lagi? Makanya tadi kita sebutkan dari mana Jalus Sunnah wal Jamaah menyebutkan kebaikannya dan meninggalkan meninggalkan khilaf di antara mereka. Jika kita insaf, diberi kabar seperti itu, kita dari kelompok Syiah misalnya, iya dan billah, ya sudah Syekh, itu kan udah lewat. Kita kan nggak bisa mengembalikan Ali menjadi nomor satu. Sudah meninggal semuanya. Allah sudah ridho atas mereka misalnya. Tidak mereka mencari kambing hitam. Jadi ahlu sunnah yang hidup sekarang ini harus kita perangi. Taib misalnya Antum ingin memerangi Abu Bakar dan Umar dan pengikutnya. Sudah lampau. Kita sama-sama kaum muslimin sekarang nggak ada hubungannya dengan khilafah yang terdahulu misalnya. Enggak, mereka harus memerangi ahli sunnah dan ahli sunnah harus dibunuh, dihalalkan darahnya. Padahal kita tidak ada hubungan apa-apa lagi. Paham ya sekarang? Itulah kebencian orang-orang Syiah karena asalnya mereka Yahud. Mereka dari kelompok Yahudi. Maka inilah dari ucapan Al-Kulaini yang meriwayatkan dusta dari Abi Ja'far As-Sadiq. Maka disebutkan, maka terlaknatlah Abu Bakar dan Umar, dilaknat malaikat dan seluruh manusia. Dan begitupun ucapan sama seperti ini dari pengkafiran dari Abi Basir. Diriwayatkan, Inna ahla Makkah layakuru nabilah Ja'roh Wa inna ahla Madinah ahbat min ahli Makkah ahbat minuhum sam'ina di'fan. Kelompok Al-Muhajirun sudah kafir. Dan kelompok Madinah lebih kafir 70 kali lipat dari orang-orang. Uh, kelompok Madinah lebih ringan. Kelompok uh, Al-Muhajirin lebih parah. Sab'ina dikfan 70 kali lipat. Maka ini keyakinan mereka. Dan bahkan selain dari keyakinan mereka kepada para sahabat yang lain telah kafir, keluar murtad dan sebagainya, juga mereka mentafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an sesuai akal dan hawa nafsu mereka. Ini hanya sekedar kami berikan contoh bagaimana mereka mentafsirkan ayat Al-Qur'an. Seperti di dalam kitab Al-Kafi dan tafsir tafsir mereka yang masyhur tafsir Al-Kummi dan yang masyhur juga tafsir Al-Ayyashi maka dua kitab tafsir, tafsir ini tafsir sesat. Di mana tafsir-tafsir mereka tanpa sanad dan memberikan makna tafsir semau mereka. Contohnya, di dalam ucapan Allah Jalla wa'ala yang masyhur tentang istri Nuh dan istri Lut. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'atun imra'atan Nuhin wa imra'atan Lut. Kana tahta abdain min ibadina salihain fahonatahuma falam yugniya anhuma minallahi syai'a. Bahwa disebutkan Allah memerintahkan dua istri dari Nabi yang tadinya rojul-rojul soleh, maka dua istri ini menjadi kafir. Siapa istrinya Nuh dan istrinya Lut? Di dalam ayat ini siapa? Istrinya Nuh dan istrinya Lut. Iya apa tidak? Tafsir dohirnya seperti itu. Imro'atan Nuhin wa Imro'atan Lut. Istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut, keduanya di api neraka. Mereka mentafsirkannya siapa? Hafsah dan Aisyah. Maka mereka mengatakan di dalam tafsir yang kami sebutkan tadi Al-Kummi dan Al-Ayyashi disebutkan nazala fi Aisyah wa Hafsah. Ayat ini turun kepada Aisyah wa Hafsah. Dan dua suami yang soleh tadi Abu Bakar dan Umar. Lihat pentafsiran mereka. Disebutkan di Al-Quran Nuh dan Lut dua nabi. Mempunyai istri, dua-duanya kafir. Kafirah. Karena tidak mengikuti keduanya. Maka kelak di hari kiamat akan dimasukkan api neraka. Ditafsirkan mereka apa? Dua perempuan ini adalah Hafsah dan Aisyah. Yang dua kafir ini. Dan orang-orang yang soleh tadi siapa? Abu Bakar dan Umar. Lihat, Disebutkan di Al-Quran Imro'ata Nuhin wa Imro'ata Lut. Makna Imro'ah istri. Istrinya Nuh dan istrinya Lut. Diganti oleh mereka suaminya menjadi Abu Bakar dan Umar. Dan istri-istrinya menjadi Hafsah dan Aisyah. Tidak nyambung, tidak ada hubungannya <laughs> sama sekali. Seperti itu. Jadi mereka ditimpa kekacauan dalam ilmu tafsir dan lugatil Arabia Disebutkan Imra'atan Nuh wa Imra'atan Lut, istrinya Nuh, istrinya Lut ditafsirkan malah jadi anak putri mereka. Sehingga Abu Bakar dan Umar dan anak putrinya yang kafirat atau kafiron adalah Aisyah dan Hafsah. Dan mereka juga mentafsirkan ayat wala tatabi'u khutuwati syaiton. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaiton. Maka disebutkan di dalam tafsir mereka al ayasi dan juga As-Sofi dan yang lainnya. Tafsirnya adalah Kalu mereka imam-imam kami, so, mereka tidak ada sana tidak apa. Kalu imam-imam kami mengatakan wallahi La ayati fulan wa fulan. yakni mengikuti Abu Bakar dan Umar. Maka lihat, Abu Bakar dan Umar bagi mereka adalah syaitan. Wala tatabi khutuwati syaiton. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaiton, tipu daya syaiton. Siapa syaitan itu? Abu Bakar dan Umar. Ini ucapan mereka di dalam tafsir mereka sehingga mereka mendengar rekaman ini cross checklah kepada kitab-kitab kalian. Ini adalah ucapan dari gembong-gembong kalian. Dan begitu pun selesai kita dari kelompok Syiah. Ini contoh saja. Bagaimana mereka mencintai secara gulu dari Ahlul Bait dan mereka membenci secara ekstrim kelompok yang selain mereka dikafirkan kecuali tiga siapa Mikdal bin Aswad, Abu Dar dan Salman Al Farisi kecuali itu tiga kita beralih sekarang kepada kelompok yang sesat lainnya. Yang kedua, an-nasibiyah. Dan nasibiyah mereka adalah mencintai seluruh sahabat namun yang diinginkan di sini adalah selain dari ahli bait. Maka keturunan dari Nabi mereka membencinya. Maka kenapa dinamakan kelompok An-Nasibiyah? Karena linas bihim al-adawah li ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kelompok ahlul bid'ah ini datang setelah datangnya kelompok Syiah yang mencintai ahlul bait secara bulu sampai mengklaim Abu Bakar dan Umar itu bla bla bla kita nggak usah menyebutkan keburukannya dan sebagainya misalnya maka datanglah kelompok bid'ah yang baru maka perlu diketahui di sini jika datang kebid'ahan, kita lawan. Ahli sunnah melawannya dengan apa? Dengan sunnah. Dengan dalil Al-Quran wa sunnah wa ala fahmi salafus soleh. Karena apa? Jika kita melawan kebid'ahan dengan hawa nafsu, maka akan datang kebid'ahan yang baru. Contohnya, kelompok asyiah, Rafidah. Benci kepada selain Ahlul Bait. Akhirnya terjadilah perbincangan dan lahirlah suatu kelompok yang mana mereka contradiction melawan dari kelompok Syiah apa mereka membenci ahli bait dan mencintai para sahabat dari selain ahli bait karena di Syiah selain ahli bait dikafirkan keluar dari Islam al muhajirin wal ansor hanya ahli bait yang muslim maka anasibiah kebalik anasibiah mencintai seluruh sahabat Nabi selain dari Ahlul bait. Maka anasibiyah dinamakan anasibiyah dikarenakan anas maknanya al-adawah, permusuhan mereka kepada ahlul bait. Maka makna anasibiyah orang-orang yang memusuhi ahlul bait. Bismillah. Maka kedua kelompok ini sama-sama sesat. Sehingga Imam Ibn Taimiyah menyebutkan di dalam Al-Aqidah Al-Wasitiyah yang mungkin antum telah membacanya disebutkan wa yabtari'una min tariqati rawafid wasi'ah alladziina yabghaduna sahabah wa yasubbunahum tariqatun nawasib maka berlepas diri dari kelompok Rafidhah dan Syiah yang gulu kepada imam-imam mereka dan membenci dari sahabat selain dari kelompok imam-imam mereka adalah kelompok An-Nasibiyah. Yang mana mereka membenci kelompok Ahlul Bait. Ini kelompok yang kedua. Finish the time. Hah? Just five minutes. time. Kita masuk kepada kelompok yang ketiga Al-Khawarij. Maka kelompok Al-Khawarij masuk kepada kelompok yang tidak mencintai para sahabat kulluhum. Kenapa? Karena kelompok Al-Khawarij cinta kepada Abu Bakar dan Umar dan para sahabat yang lainnya. Namun mereka di saat zaman Utsman mereka masuk kepada perkara yang gulu mencela kepada pemerintahan Utsman radhiyallahu anhu dan mereka menganggap diri mereka lebih benar Akhirnya mereka menganggap pemerintah Utsman tidak berhak. Ini asalnya. Kemudian setelah itu mereka mengumpulkan kesalahan-kesalahan dan setelah mengumpulkan kesalahan-kesalahan dari menteri-menteri yang kata mereka nepotisme, dari ketidakadilan yang ada, dari dari dari dari karena zaman Utsman sudah merebak Islam kepada daulah di Afrika, di Eropa dan sebagainya. Maka dikumpulkan oleh mereka kesalahan-kesalahan seperti orang-orang Ikhwanil Muslimin, Hizbut Tahrir, kelompok ISIS di zaman sekarang. Mereka merongrong kepada pemerintah mereka. Mencari kesalahan dari pemimpin negeri kita di Indonesia misalnya dengan menyebutkan di Twitter bahwa pemerintah tidak adil, bahwa pemerintah bla bla bla, seperti itu. Maka begitu pun di zaman dahulu dari nenek moyang kelompok ISIS di zaman sekarang. Maka mereka sama mengumpulkan data-data tentang kerusakan pemerintahan Utsman dan menteri-menteri yang nepotisme dan katanya menteri yang tidak adil. Dikumpulkan oleh mereka, dirapatkan, maka mereka berpendapat bahwa pemerintah tidak adil dan kita akan mengadili mereka. Kita yang akan menjadi pemimpin mereka. Lalu bagaimana setelah itu prosesnya? Maka prosesnya setelah pengumpulan data dan keburukan, akhirnya mereka balikkan semuanya kemana? Semuanya berujung kepada Utsman radhiyallahu anhu. Karena dia yang menjadi pemimpin, dia mas'ul dari kehancuran negeri ini kata mereka. Akhirnya apa? Utsman yang menjadi fokus bagi mereka untuk dihancurkan dengan mengadakan kudeta dan penggulingan. Maka mereka mendemo dan mendemo dan mendemo sampai mendemo di depan rumah Utsman radhiyallahu anhu dan Utsman tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka kaum muslimin dan sebagainya. Maka dia terus dalam melaksanakan sholat malam dan berdoa sampai puncak malam itu kelompok Khawarij sudah mulai mengkafirkan dan menghalalkan darah Utsman. Lihat, Orang yang digelari Zunurain yang menikahi dua putri Nabi dan sudah dimasukkan kepada khobar ahli jannah dari 10 manusia yang sudah disebutkan masih hidup akan masuk surga. Dikafirkan oleh kelompok orang ini untuk menghalalkan darahnya. Karena dengan kafir berarti halal darahnya karena keluar dari Islam. Maka diproklamirkan kekafirannya dan mereka naik sampai ke rumah loteng dan melompat masuk ke rumah dan mendapati Abu Bakar uh, Utsman membaca Al-Qur'an dan dipenggal lehernya dan muncrat muncrat darah kepada mushaf dan alhamdulillah dia dalam keadaan syahid dan ini sesuai nubuah dari alamat nubuah Nabi di dalam hadis yang lain. Hadis mutafakun alaih dari Anas bin Malik Lama kana Rasulullah sa'ada Uhud. Di saat Nabi naik ke gunung Uhud, naik ke atas gunung Uhud. Maka rajifa Uhud, bergetarlah gunung Uhud. Kemudian berkata Nabi bersama para sahabatnya, siapa saja? Abu Bakar, Umar, dan Utsman, tiga sahabatnya. Empat dengan dia. Farajifa Uhud, maka bergetarlah Uhud. Kemudian ditenangkan oleh Nabi dengan kakinya, usbud, usbud ya Uhud. Tenang, tenang wahai Uhud. Fama laka illa an-nabi. Maka tidaklah yang di atasmu kecuali pertama nabi. Wasiddiq kembali kepada Abu Bakar wasyahidan dan dua orang yang akan mati syahid. Hadis itu di awal dan ditumpahkan darah Utsman dalam keadaan mati syahid. Maka telah benar ucapan Nabi tentang permasalahan ini dan Umar pun dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Maka di sini yang menjadi poin pendalilan adalah kelompok Al-Khawarij, mereka pun mencintai sahabat dan membenci sebagian sahabat, terutama Utsman dikafirkan dan dibunuh. Kemudian di zaman Ali pun mereka mengkafirkan. Namun ingin keluar di Haruro sehingga mereka dinisbatkan kepada Al-Haruriyah di Irak tidak mampu. Karena di dalam asar yang banyak yang sahih Abdullah ibnu Mas'ud dan Abdullah ibnu Abbas keduanya mendatangi Ali wahai radhiyallahu wahai Ali Amirul Mukminin izinkan kami mendakwahi mereka didakwahi dinikos oleh mereka apa yang menyebabkan kalian keluar dan mendemo Ali radhiyallahu anhu dipatahkan hujah-hujahnya oleh alim ulama sahabat Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud faraja'a alfan maka mereka keluar mendemo 4000 tobat 2000 bergabung dengan kelompok Ali radhiyallahu anhu dan 2000 tetap mengkafirkan Ali dan ingin menghancurkan Ali akhirnya oleh Ali radhiyallahu anhu berbeda bukan suasana seperti Utsman mereka membunuh Utsman tapi Ali justru melawan mereka karena mereka bugoh mereka orang-orang Khawarij seperti sekarang menggulingkan pemerintahan kudeta dan sebagainya mereka akhirnya hancur luluh lantak Khawarij di zaman dahulu hancur semuanya luluh lantak maka Intinya pemikiran mereka mengkafirkan kaum muslimin terutama Utsman dan Ali. Dan begitu pun di zaman kita sekarang. Di mana di zaman kita sekarang mereka ISIS dan yang lainnya mereka mengkafirkan kaum muslimin dan menghalalkan darah kaum muslimin dan bahkan perempuan-perempuan mereka jadikan budak-budak kaum muslimin. Dijual di Suria, di Irak, di penjara, di kerangkeng, dijual berapa kamu pingin beli dan sebagainya dijadikan budak-budak dan sebagainya. Maka ini kelompok yang ketiga dari kelompok Al-Khawarij. Finish the time. Baik. Kesimpulannya barakallahu fikum ucapan dari alinea pertama hubbus sahabati kullihim li madhabun maknanya kecintaan kita kepada seluruh para sahabat kalimat kulluhum wa fi riwayah kullihim maka this is the point pelajaran alinea ini. Kenapa? Karena manhaj ahli sunnah wal jamaah mencintai seluruh para sahabat tanpa pengecualian. Dan keluar dari manhaj yang benar ini, dari akidah di alinea ini, kelompok al-khawarij dan kelompok an dan kelompok asyiah ar-rafidah. Mereka tidak mencintai sahabat secara general semuanya tetapi sebagian dicinta dan sebagian dibenci. Maka kita ahlu sunnah wal jamaah mencintai mereka. Maka kita cukupkan sudah satu jam lebih. Kita cukupkan sesi yang keempat ini. Insya Allah di break dan juga breakfast. Setelah itu kemudian kita kembali lagi kepada sesi yang keempat. Seperti itu. Jadi kita dari sesi ke sesi. Sesi kelima. Baik, sesi kelima. Jadi sekarang kita makan dulu.